bid'ah dhalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali di tempat ini kita duduk bersama dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang diwajibkan kepada kita itu salat subuh e, berjamaah kemudian kita teruskan dengan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita di pembahasan terakhir tentang bab ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eh, kita sampai nomor hadis 285 yaitu hadis-hadis yang berkaitan tentang ibadah ibadah sunnah Nabi di uh, siang dan malam hari yaitu salat sunnah rawatib ya. Hadis nomor 285. Berkata Imam Tirmidhi Haddathana Qutaybah ibnu Sa'id qala haddathana Marwan ibnu Muawiyah al-Fazari an Ja'far ibn Burqan an Maimun ibn Mihran an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam thamaniya raka'atin rak'ataini qabla adh-dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal maghrib wa rak'ataini ba'dal isya qala ibn umar wa haddatsatni hafsah bi rak'atail ghadati wa lam akun arahuma minan nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ini sahih diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari Muslim dan yang lainnya Imam Tirmidzi berkata menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, beliau berkata menceritakan kepada kami Marwan bin Muawiyah Al-Fazari dari Ja'far bin Burqan, dari Maimun bin Mihran, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Aku menjaga amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa salat sunnah delapan rakaat." berupa salat berapa? delapan rakaat. Ini yang beliau lihat ya, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam sholat sunnah rawatib delapan rakaat. Dua rakaat sebelum salat zuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah salat maghrib dan dua rakaat sesudah salat isya. Selanjutnya Abdullah bin Umar mengatakan, Hafsah menceritakan kepadaku perihal dua rakaat salat fajar atau salat sunnah qabliyah subuh. Tapi aku tak pernah melihatnya dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasul mengerjakannya di di rumah. Jadi yang beliau jaga, yang beliau lihat ada delapan rakaat yang dikerjakan oleh Nabi salat sunnah rawah rawatib. Kemudian Adapun salat sunnah qabliyah subuh maka beliau diceritakan oleh saudari kandung beliau Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam salat sunnah qabliyah subuh juga. Maka totalnya berapa? 10. Jadi eh salat sunnah rawatib ya, itu minimalnya adalah 10 rakaat. Dengan menjadikan salat Qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur berapa? Dua rakaat, dua rakaat. Maksimalnya berapa? 14 ya. Jadi minimalnya 10, pertengahan 12, maksimalnya 4, 14. Jadi yang membedakan itu adalah rawatib zuhurnya ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah juga salat rawatib qabliyah zuhur 4, ba'diyah juga empat Jadi ada tiga versi mengenai salat sunnah rawatib zuhur. Pertama empat empat kabliyah empat ba'diyah empat Versi yang kedua kabliyah empat ba'diyah dua Versi yang ketiga dua du dua dua ba'diyah, dua kabliyah dua ba'diyah. Kemudian ini juga semakna dengan hadis yang sebelumnya. Hadis yang berikutnya hadis nomor 286. Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Abu Salamah Yahya ibnu Khalaf qala haddatsana Bishr bin al-Mufaddal an Khal an Khalid al-Hazza an Abdullah bin Shaqiq qala sa'altu Aisyah qala sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana yusalli qabla adh-dhuhri raq'ataini wa ba'daha raq'ataini wa ba'dal maghribi raq'ataini wa ba'dal isya raq'ataini wa qabla al-fajri ini. Imam Tirmizi mengatakan menceritakan kepada kami Abu Salamah yang bernama Yahya bin Khalaf. Beliau berkata menceritakan kepada kami Bishr bin Al-Mufaddal dari Khalid Al-Hadza ya. Semoga masih ingat apa arti dari Al-Hadza? Abu Kila. Al-Hadza'u. Ini uh, gelar ya jadi ulama hadis ini gelarnya apa? Al-Hadza, tukang sepatu. Tukang sepatu maknanya dua, bisa yang membuat sepatu atau yang menjual sepatu. Tapi beliau diberi gelar tukang sepatu bukan karena berjualan sepatu atau membuat sepatu, karena duduk-duduk ngumpul dengan para tukang sepa, sepatu. Maka dinama, maka diberi gelar dengan Al-Hadza, tukang sepatu. Karena suka duduk duduk-duduk bersama mereka di pasar duduk. Kemudian dibergilar apa? Khalid Al-Hadza tukang sepatu. Dari Abdullah bin Syaqiq beliau berkata, saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat di sini adalah solat rawatib atau solat sunnah. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, adalah solatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum zuhur dua rakaat dan setelahnya dua rokaat dan setelah maghrib dua rokaat dan setelah isya dua rokaat dan sebelum subuh dua rokaat. Nah maka riwayat Aisyah ini menunjukkan berapa? Juga sepuluh sama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhumah Tetapi di sini nanti disebutkan dan dijelaskan oleh Syekh bahwa dalam riwayat yang lain Syekh Abdul Razak mengatakan dalam riwayat yang lain yaitu di Sahih Muslim uh, Aisyah mengatakan kana yusalli fi baiti qabla dhuhri arba'an thumma yakhruju fayusalli bin nas thumma yadkhulu fayusalli rak'ataini. Dalam riwayat yang lain yaitu Imam Muslim dengan lafaz bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam kata Aisyah, "Salat di rumahku sebelum zuhur empat rakaat." Dan kemudian Beliau keluar lalu sholat berjamaah bersama orang-orang. Kemudian beliau masuk ke rumah lalu sholat dua dua rakaat ba'diyah zuhur. Nah dalam riwayat Muslim bahwa Aisyah mengatakan sholat sunnah rawatib Nabi ada dua dua belas. Kemudian kata Syekh Abdul Razak menyebutkan wahada huwal mahfuz an Aisyah radhiyallahu taala anha fayakunul majmu sintai asyrata rak'atan. Dan inilah yang terjaga, yang terpelihara dari Aisyah bahwa salah sunnah rawatib Nabi ada berapa? Ada 12 rakaat yang diriwayatkan oleh siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka jumlahnya ada 12 rakaat. Kemudian wa amma salatu raqataini qabla adh-dhuhri faqad thabatat fi hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumal al-mutaqaddim. Adapun salat dua rakaat sebelum zuhur maka telah sabit telah valid di dalam hadisnya Abdullah bin Umar yang telahlah lalu wa kullu minhuma akhbara bima ra'a dan setiap keduanya dari Ummul Mukminin Aisyah dan Abdullah bin Umar keduanya meriwayatkan apa yang mereka li, lihat. Jadi Aisyah 12 rakaat karena Beliau juga melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat sunnah rawatibnya 12 rakaat dengan salat qabliyah zuhurnya 4 rakaat. Adapun adab Abdullah bin Umar melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat qabliyah zuhur dengan 2 rakaat. Kemudian Syekh uh, menyebutkan tentang dua kemungkinan. Fayuhmalu ala halaini mukhtalifaini. Fahyanan yusalli rokataini wa ukhra yusalli arba'an. Kata Syekh, maka dibawakan kan Nabi ada yang 10 ada 10 rakaat, ada 12 rakaat. Maka dibawakan maknanya pada dua keadaan yang berbeda. Keadaan yang pertama, Nabi kadang-kadang salat qabliyah zuhur dua rakaat dan kadang-kadang pula Nabi salatnya empat rakaat, empat rakaat. Ketika beliau dilihat oleh Abdullah bin Umar ketika itu dua roka, rokaat. Kemudian ketika di dalam rumah, maka Aisyah melihat Rasul salat qobliyah zuhurnya empat rokaat. Itu makna yang pertama. Kadang Nabi dua rokaat, kadang Nabi empat rokaat. <clears throat> Kemudian kemungkinan yang kedua yaitu maknanya dibawakan di tem di dua tempat yang berbeda. Kan ada dua ada empat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salatnya di dua tempat yang berbeda. Maka jika Nabi salat qabliyah zuhurnya di rumah maka empat rakaat. Ini riwayat siapa? A. Aisyah. Kalau Nabi salatnya di masjid qabliyah zuhur itu maka dua roka dua rakaat sehingga tidak ada yang bertentangan. Jadi ini cara menggabungkan dua atau beberapa hadis yang secara zahir berbeda ya. Jadi uh, versi dari Abdullah bin Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat zuhurnya, salat qabliyah zuhurnya dua rakaat. Kemudian dari Aisyah empat rakaat. Maka kadang-kadang Nabi dua, kadang-kadang Nabi em empat. Kemudian cara menggabungkan yang kedua, kalau Nabi di rumah empat rakaat, kalau Nabi di masjid qabliyah zuhurnya dua rakaat, dua rakaat. Maka yang penting digawi mau sepuluh kah, mau dua belas, mau empat, empat belas. Wajah fi sahih Muslim min hadithi Ummi Habibah radhiyallahu taala anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min abdin muslimin nusalli lillahi kulla yawmin thintai asyrata raq'atan tatawwu'an ghayra fariidatin illa banallahu lahu baitan fil jannah. Dan telah datang sebuah hadis di sahih Muslim dari hadis Ummu Habibah Ummu Habibah siapa nama istrinya ya? Um, itu Ummu Salamah Hindun. Ummu Habibah Haf Hafsah. Istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, anaknya siapa? Umar bin Khattab. Bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba yang Islam, yang muslim yang selalu sholat untuk Allah berarti dia harus ikhlas karena Allah Jadi syaratnya adalah istiqomah dan ikhlas. Yusalli lillah yang selalu salat karena Allah setiap hari 12 rakaat sunnah bukan wajib kecuali Allah akan membangunkan untuknya rumah di di surga. Nah, jadi ini uh, keutamaan ini ini semakna dengan riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa salat sunnah rawatib Nabi adalah 12 rakaat. Nah, kalau kita, jadi minimalnya 10 rakaat. Tapi kalau ingin mendapatkan keutamaan rumah di surga, maka salah salat sunnah rawatibnya berapa? 12 rakaat. Syekh menyebutkan wa hadza yuwafiqu haditsa Aisyah radhiyallahu taala anha bi riwayat Muslim. Dan keutamaan ini itu sesuai dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yaitu diriwayat Imam Muslim 12 rakaat. Maka Syekh mengatakan wa bagi li muslimin muslim an yahrisa ala haula'ir rakaat liyana lahadzal ajral azim. Maka sepantasnya bagi setiap muslim dia semangat, dia termotivasi dengan rakaat-rakaat ini yang berjumlah 12 tadi untuk mendapatkan ganjaran yang besar yaitu rumah yang ada di di surga. Kemudian hadis yang terakhir ya, hadis nomor 287. Imam Tirmidzi berkata menceritakan kepada kami Mus Muhammad bin Al-Musanna, beliau berkata menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far atau uh, gelar beliau Gundar ya, Gundar. Jadi ada Muhammad bin Bashar itu gelarnya Gundar. Kalau Muhammad bin Ja'far gelarnya Gundar. Kalau Gundar itu artinya hafiz, hafizul hadis. Kalau uh, Muhammad bin Ja'far Gundar artinya adalah yang mengganggu ya. alam kenapa beliau diberikan julukan dengan Gundar. Uh, beliau mengatakan haddatsana Syu'bah menceritakan kepada kami Syu'bah bin Hajjaj ulama yang bergelar apa? Amirul Mukminin fil Hadis, Syu'bah bin Hajjaj. Dari Abu Ishaq As-Sabi'i yang bernama asli Amr bin Abdullah bin Ubaid. Amr bin Abdullah bin Ubaid As-Sabi'i Al-Kufi. Beliau berkata, saya mendengar dari Asim bin Damrah. Asim bin Damrah adalah muridnya siapa? Ali bin Abi Thalib dan seorang tabi'in. Beliau berkata, kami ber beliau mengatakan sa'alna aliyan an salati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam minan nahar. Kami bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada siang hari. Maka Ali menjawab, "Innakum la tutiquna dzalik." Sungguh kalian tidak sanggup untuk mengerjakannya. Nanti disebutkan oleh Syekh Kenapa Ali bin Abi Thalib mengatakan ketika ditanya bagaimana sholat Nabi di siang hari, maka Ali bin Abi Thalib menjawab, sungguh kalian tidak sanggup melakukannya. Nanti dijelaskan oleh oleh Syekh. Kemudian qala kemudian Asim bin Damrah berkata, fakulna maka kami bertanya lagi. Man ataqa dzalika minna shalla. Lantas siapa di antara kami yang sanggup melakukannya? Ah, afwan. Fakulna man di di kami na Barang siapa yang mampu dia mengerjakan solat uh, eh, apa salat di siang hari yang dikerjakan oleh Rasul minna salat di antara kami maka dia akan so, salat. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan ini ibadah Nabi saw berupa salat sunnah di siang hari. Faqala maka Ali bin Abi Thalib mengatakan kana ida kanatish syamsu min hahuna kahayat kahayatiha min hahuna indal asri shalla raqataini wa idza kanatish syamsu min hahuna kahayatiha min hahuna indal zuhri shalla arba'an wa yusalli qabla adh-dhuhri arba'an wa ba'daha raqataini wa qabla al-'ashri arba'an yafsilu baina kulli rak'ataini bitaslim 'alal malaikah al-muqarrabin wan nabiyyin wa man tabi'ahum minal mu'minin wal muslimin. Jadi kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila matahari terbit dari timur seperti waktu terbenamnya di waktu asar beliau salat dua rakaat. Maksudnya nanti ini adalah salat salat duha. Maksudnya adalah sholat duha. Dan apabila matahari terbit dari timur pada waktu zuhur, beliau sholat empat rakaat. Ini juga ini juga sholat sholat duha, yaitu ketika anak onta kepanasan. Dan itulah waktu yang paling afdal untuk sholat duha. Kenapa demikian? Karena jam itu antara jam 10 atau 11 itu lagi sibuk-sibuknya orang begawi, lagi sibuk-sibuknya orang dengan kegiatan dunia mereka ketika lagi sibuk ternyata ada yang menyempatkan salat sunnah duha maka pahalanya juga bah, juga banyak. Nah, kemudian salat empat rakaat sebelum salat duhur dan setelahnya dua rakaat, 2 rakaat. Nah, berarti di sini apa? Qabliyah zuhurnya empat rakaat dan ba'diyah dua, dua rakaat. Kemudian salat empat rakaat sebelum asar. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga salat sunnah qabliyah asar empat rakaat sekalipun bukan rawatib muakkadah, salah sunnah pengiring fardu yang bukan muakkad yang sangat ditekankan dikerjakan, tetapi Rasul Shallallahu alaihi wasallam melazimi salat sunnah qablih asar 4 rakaat. Setiap selesai dua rakaat, beliau senantiasa mengucapkan salam kepada para malaikat muqarrabin, para nabi dan siapa saja yang menempuh jalan mereka dari kaum mukminin dan muslimin. Syekh Abdul Razak menyebutkan penjelasan bahwa uh, ketika tabi'in ini Asim bin Domroh ini bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di siang hari, maka Syekh menyebutkan Hada su'alu wa nadhiruhu yadullu ala hirisis salaf rahimahullahu taala ala ma'rifati hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ajlil iqtida'i bihi SAW. alaihi wasallam. Nah, jadi Pertanyaan seperti ini dan semisalnya ini menunjukkan bagaimana semangatnya para salafus saleh dalam mengetahui petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka bertanya kepada siapa? Kalau tabi'in bertanya kepada sah sahabat. Nah, untuk apa mereka mengata ingin mengetahui sehingga bertanya, mengetahui bagaimana petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk mereka ikuti petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam ter tersebut. Jadi mereka bertanya agar bisa mengamalkan sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini tentang salat Nabi di siang hari. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Innakum la tutiquna nadhalik. Sungguh kalian tidak sanggup melakukannya ibadah Nabi di siang hari tersebut berupa salat. Dari sisi apa? Syekh menyebutkan min haitsul muwadhabah wal khusyu' wa tamamus shalah wa kamaluha wa kamalul muhafazati 'alaiha wal inayatu biha wal inayatu biha kalian tidak mampu dari sisi ketekunan dan kekhusyuan nah dari sisi ketekunan dan kekhusyuannya ya ya dari khusyuk kan Nabi Shallallahu alaihi wasallam senantiasa khusyuk dalam dalam salatnya tidak ada yang bisa menyamai Nabi dalam khusyuk ketika salat. Wa tamamus shalah wa kamaluha dan kesempurnaan salatnya dan kesempurnaan menjaga dan memelihara salat ter tersebut. Bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat tekun kemudian khusyuk dari awal sampai ah, akhir berbeda dengan ki kita. Kadang ada lalainya, bukan kadang banyak lalai <laughs> lalainya ketika salat. Jangankan salat sunnah, salat fardu pun kemana mana ya Orang jadi masjid, hatinya keluar. Nah, seperti itulah. Jadi dari sisi kekhusyuan tidak ada yang bisa menandingi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka ketika mendengar yang demikian, eh, para tabi'in mengatakan man ataqa dzalika minna barang siapa yang mampu untuk mengerjakan demikian maka dia salat jadi kemampuan untuk mengerjakan bisa tapi kemampuan untuk khusyuk ketukunan maka tidak bisa menyamai siapa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya, dan adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila matahari terbit dari timur seperti waktu terbenamnya di waktu asar, beliau salat dua rakaat. Ini maksudnya adalah kata beliau yaksidu bihada waktu duha. Maksud dari Ali bin Abi Thalib perkataan tadi adalah di waktu du, duha, yaitu beliau sholat sunnah dua rakaat di waktu duha. Kemudian dan apabila matahari terbit dari timur pada waktu zuhur, beliau sholat empat rakaat. Maksudnya di sini adalah sebelum zuhur, qabla zawal, sebelum tergelincirnya matahari, maka beliau sholat empat rakaat maka kata Syekh menyebutkan sebagian pensyarah hadis ini maksudnya adalah empat rakaat salatul awabin. Salatul awabin. Apa artinya? Salat orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang dikerjakan ketika anak onta kepa kepanasan. Jadi sekitar ya jam 10 atau jam 11 itu kalau di tanah Arab kemudian ada anak onta berjemurnya kepanasan. Karena matahari sudah menjulang tinggi, maka dia balik ke kandangnya. Nah, disitulah waktu yang paling afdal untuk sholat du, duha. Jadi, maksud dari empat rokat ini adalah sholat duha ketika anak onta ke kepanasan, Itu sekitar jam 10 atau jam 11-an. Kemudian, ini pembahasannya atau poinnya. Dan Nabi sholat sebelum zuhur empat rokaat. Maksudnya adalah salat sunnah roh, rawatib zuhur qablihanya empat rakaat. Dan ini sesuai dengan dua hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dan Ummu Habi, Habibah bahwa salat qabliyah zuhur berapa? empat roh, rakaat. Dan setelahnya Nabi mengerjakan salat sunnah ba'diyah dua rakaat, dua rakaat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sebelum asar empat rakaat, rakaat yaitu salat sunnah rawatib qab, sebelum asar, tapi bukan yang muakkadah. Empat roka, rokaat. Dan ini bukan termasuk yang muakkadah. Dan ada keutamaan yang besar bagi orang yang mengerjakan salat qabliyah asar empat rokaat. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan rahimallahu mra'an salla arba'an qablal asri. Rahimahullah mar'an salla qablal asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang salat sebelum asar empat rakaat. Ini sifat doa ya. Jadi Nabi mendoakan semoga Allah merahmati, menyayangi seseorang yang salat sebelum asar empat rakaat. Kemudian pertanyaannya, boleh enggak dua? Boleh. Sesuai dengan keumuman hadis, likulli adzanaini rakaataini. Setiap dua azan, maksudnya antara maghrib dan isya ada salah sunnah dua rokaat. Tapi kalau pihak ingin mendapatkan keutamaan hadis ini, doa Nabi ini maka salat sunnahnya sebelum asar berapa? Empat rokaat. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib meneruskan dan Rasul memisah setiap dua rokaat dengan salam kepada malaikat al-muqarrabin dan para nabi dan kepada orang-orang yang mengikuti jejak mereka dari orang mukminin laki-laki dan mukmin perempuan dari kaum mukminin dan kaum muslimin. Nah, maksudnya bisa jadi kata Syekh yaitu maksud dari mengucapkan salam kepada malaikat adalah membaca tasyahud, membaca ta, tasyahud ya atau membaca afwan membaca tahiyat yaitu ketika seseorang membaca tahiyat maka ada pengucapan salam kepada siapa? hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi ketika seseorang itu mengucapkan atau membaca tahiyat, Assalamu alayka ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Nah, jadi uh, keselamatan atas kami dan juga keselamatan atas hamba-hamba Allah yang soleh maka hamba-hamba Allah yang soleh termasuk malaikat, termasuk para nah, nabi. Jadi Rasul, eh, Rasul Shallallahu memisah antara salat dua rakaat tadi dengan sah, salam. Kemungkinan pertama maksudnya adalah dengan membaca tahiyat tadi karena ada kata-kata assalamu alaikum wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan untuk kami dan hamba-hamba Allah yang soleh termasuk para malaikat dan juga para nah, nabi. Kemungkinan yang kedua maknanya adalah salam di sini adalah yaitu salam sebagai penutup so, salat. Salam sebagai penutup salat dan inilah makna yang lebih dekat kepada kebenaran kepada zahir hadis maksudnya adalah setiap dua rakaat maka Nabi tutup dengan mengucapkan sah, salam sebagai penutup salat. Nah, kemudian eh, bab yang berikutnya tentang bab salat duha ya. Kemudian Uli ingin menjelaskan tentang uh, salat apa? Uh, salat uh, salat sunnah, sunnah rawatib dengan sedikit rincian ya. Dari salat subuh sampai salat isya, dari qabliyah, dari rawatib subuh sampai rawatib isya. Yang pertama rawatib qabliyah subuh. Apa yang berkaitan dengan salat sunnah rawatib qabliyah subuh. Yang pertama adalah hukumnya, hukumnya adalah salat sunnah yang paling sangat ditekankan untuk dikerjakan. Jadi di antara salat sunnah rawatib yang paling ditekankan itu apa? Qabliyah su, subuh. Jadi yang paling afdal dari salat sunnah rawatib-rawatib yang lain adalah salat sunnah qabliyah subuh. Buktinya apa? Dia yang paling afdal. Ketika safar Nabi tetap mengerjakan. Beda dengan qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, tidak dikerjakan ketika sah, safar. Di qabliyah subuh ketika Nabi safar, Nabi tetap kerjakan. Pun ketika Nabi SAW alaihi wasallam ketika safar, Nabi ketiduran sehingga salat subuhnya di siang di pagi hari. Nabi tetap mengerjakan dan mengkodok apa? qabliyah subuh. Itu ketika Nabi sah, safar. Tetap Nabi jaga sekalipun di luar wak waktu. Nah, itu menunjukkan apa? Salat sunnah qabliyah subuh adalah salat sunnah yang paling ditekankan dibandingkan dengan rawatib-rawatib yang yang lain. Kemudian sifatnya dan keutamaannya. Sifatnya adalah bahwa salat ini dikerjakan sebelum subuh ya. Kemudian berjumlah dua dua rakaat. Adapun keutamaannya adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha dua rakaat fajar maksudnya qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya jadi dunia itu dibandingkan dengan ibadah maka lebih mulia ibadah ibadah sekalipun hanya salat sunnah dua rakaat. Kemudian dalam riwayat yang lain yaitu riwayat Imam Tirmidzi ada tambahan yaitu Rasul mengatakan lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Kedua rakaat ini lebih aku cintai daripada dunia seluruhnya kata siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian keutamaan yang lain, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kata Ummul Mukminin mengatakan, "Lam yakunin Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda minhu ta'ahudan ala raq'atail fajri." Aisyah mengatakan tidaklah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat sunnah yang sangat dijaga, yang sangat dipelihara dibandingkan dua rakaat subuh atau qabliyah su, subuh. Jadi ini jadi uh, kesunahan salat sunnah qabliyah zuhur subuh itu sangat ditekankan untuk dikerjakan karena terkumpul dua dari nabi. Pertama sabda nabi, yang kedua perbuatan nah, nabi. Nabi mengatakan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada salat sunnah subuh tadi, Nabi sangat menjaga, sangat menjaganya. Bahkan ketika safar pun Nabi tetap melakukan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketiduran sampai keluar waktunya pun Nabi tetap meng mengkodok salat sunnah kubliyah su subuh. Kemudian poin yang ketiga bahwa petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salat kubliyah subuh ini diringan tidak dipanjangkan seperti tahaj, tahajud. Ya, tidak dipanjangkan tapi diringankan. Maka petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika kita salat sunnah qabliyah subuh maka dengan meringankan, tidak dipanjangkan. Ini sebagaimana riwayat dari yang di, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza al muadzinu minal adzan di salati subhi wa ba'da subhu raka'a raka'ataini khafifataini qabla an tuqamas shalah. Nah, jadi kata Hafsah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sudah berdiam muadzin dari azan untuk salat subuh dan nampak waktu subuh maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dua rakaat yang ringan sebelum dilaksanakannya sholat fardu. Maka ini jelas bahwa sholat Nabi ketika qobliyah subuh adalah hari ringan, tidaklah lama, tidak panjang seperti tahajud beli beliau. Bukan surah Al-Baqarah juga bukan surah yang yang panjang-panjang. Kemudian apa yang Nabi baca di sholat sunnah qobliyah subuh ini ya Riwayat yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Abu Hurairah mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raq'atil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad." Jadi kata sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di dua rakaat qabliyah subuh ayat per, eh, rakaat pertama setelah Fatihah Al-Kafirun Rakaat kedua setelah Al-Fatihah surah Al-Ikhlas. Di antara rahasianya apa kemarin? Bahwa ya, untuk membuka apa hari kita dengan tau tauhid. Dan juga dua surah ini juga disunnahkan ketika ba'diyah maghrib. Di antara hikmahnya juga adalah rahasianya untuk menutup hari kita juga dengan tau tauhid. Karena dua surah ini kandungannya adalah tentang tau, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas ada lagi. Nah, ini kita bisa amalkan yaitu yang khusus dari bacaan salat sunnah qabliyah subuh. Ini riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi raq'atil fajri fil ula minhuma qulu amanna billahi wa ma unsila ilaina yaitu surah al-baqarah ayat 136 ini pian tulis rakaat pertama qablih subuh surah al-baqarah ayat 136 yang diawali dengan qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina dan seterusnya satu ayat ayat surah al-baqarah ayat 136 rakaat yang pertama. Al-ayatul lati fil Baqarah. Ayat ini di surah Al-Baqarah. Wa fil akhirati minhuma dan rokat yang lain, maksudnya adalah rokat yang kedua, yaitu membaca ayat di surah Ali Imran ayat 52. Rokat kedua, surah Ali Imran ayat 52 yang diawali dengan falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah Qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi wasyhadu bi anna muslimun ulun ulang. Rakaat pertama surah Al-Baqarah ayat 136. Rakaat kedua surah Ali Imran ayat 52. Nah, kemudian yang ketiga dari sahabat yang sama Abdullah bin Abbas karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raq'atil fajri qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina Al-Baqarah 136 dan di surah Ali Imran ayat 64 ta'alu ila kal qul ya ayyuhal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa nah jadi uh, versi yang ketiga ini rakaat pertama surah Al-Baqarah ayat 136 Rakaat kedua Ali Imron ayat 64. Tadi kan 52. Jadi catatannya adalah rakaat pertama eh, surah Al-Baqarah 136, rakaat kedua surah Ali Imron ayat 64. Yang sebelumnya yang sebelumnya tadi rakaat kedua Ali Imron ayat 52. Jadi ada tiga ada tiga versi untuk bacaan Hmm. dibaca qabliyah subuh. Yang pertama Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kemudian versi yang kedua, Nabi juga membaca uh, surah Al-Baqarah ayat 136 dan surah Ali Imran rakaat keduanya ayat 52. Kemudian yang bacaan yang ketiga, uh, rakaat pertama Al-Baqarah 136, rakaat kedua Ali Imran ayat 64. Maka seorang muslim hendaknya membaca kadang-kadang ini, kadang-kadang itu untuk mengamalkan sun sunnah. Ya. Intinya dikerjakan, kemudian setelah itu membaca yang pernah dibaca nah Nabi. Tadi bergantian ya mungkin hari ini atau besok Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, kemudian besoknya lagi kita menghafali satu ayat di surah Al-Baqarah ayat 136, kemudian ayat di Ali Imran ayat 52. Kemudian besoknya lagi misalnya surah Al-Baqarah ayat 136 dan surah Ali Imran ayat 64. Kita amalkan semuanya, maka kita mengamalkan sun sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian poin yang kelima adalah yaitu disunnahkan untuk berbaring setelah melaksanakan dua rakaat qabliyah subuh. Disunnahkan berbaring atau ittija ya setelah melaksanakan dua rokaat qabliyah subuh berbaring di sebelah kanan atau bagian kanan. Ini sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, "Idza shalla ahadukum raq'atayil fajri falyattaji' ala shiqqihil ayman." Jika salah seorang di antara kalian salat dua rakaat fajar atau qabliyah subuh, maka hendaklah berbaring di atas bagian yang kanan. Ini perintah. Kan secara asal perintah menunjukkan wah, wajib. Tetapi maknanya berubah kepada sunnah. Kenapa? Karena dalam riwayat yang lain Nabi meninggalkan ittija. Nah, berarti bukan wah, wajib, maka menjadi sun, sunnah. Nah, kemudian uh, berbaring ini ya, di hadis ini kan mutlak. Tidak tidak perintah Nabi ini tidak mengkhususkan cuma di rumah. Berarti ada kemungkinan mengerjakannya di di masjid. Tetapi tidak pernah dinukil dari para sahabat dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mereka berbaringnya di masjid, tetapi di ru, di rumah. Masih karena orang umur orang sembahyang ini berapa? Banyak. <laughs> ya. Di mata guring. Jadi tidak memang ini hadisnya mutlak. Nabi tidak mengkhususkan cuma di rumah, tapi perbuatan Nabi dan para sahabat mereka mengerjakan itijak berbaring ini di bagian sebelah kanan itu semuanya di rumah dan tidak pernah dinukil bahwa mereka mengerjakannya di mas di masjid. Nah, bahkan Syekh Albani menyebutkan ketika ada yang berbaring di masjid sebagian sahabat mengingkari. Nah, kata Syekh Albani, ketika ada orang yang berbaring di masjid setelah beli subuh, sebagian mereka mengingkari perbuatan ter tersebut dikerjakan di mas di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Ya, masih ada satu lagi poinnya, ulun ketinggalan, yaitu orang yang keluputan dari rokaat qabliyah subuh atau dia ketinggalan. Misalnya dia tuh guring, bangun-bangun tiba-tiba komat. Nah, berarti dia tidak sempat mengerjakan qabliyah subuh. Nah, maka tetap disyariatkan untuk mengkodoknya. Dan mengkodoknya di dua keadaan. Pertama, langsung setelah fardu yang afdolnya ketika terbit matahari. Mengkodonya afdolnya ketika terbit matahari. Ulun-ulang. Mengkodoh salat qabliyah subuh boleh dengan dua cara. Satu, langsung setelah salat fardu, subuh subuhnya, langsung dia mengerjakan. Afdolnya adalah dia mengerjakan setelah terbit matahari. Dalilnya adalah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malam yusalli raq'atayil fajri falyusallihima ba'daha ba'dama tatlu'us syamsu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak salat dua rakaat fajar atau qabliyah subuh, maka hendaklah salat keduanya, maka hendaklah menaikkan salat keduanya setelah terbit matahari. Itu waktu yang paling af afdol. Ini sudah terbit matahari. Jangan-jangan pian tadi belum sempat, maka kerjakan sekarang. Setelah pian mengerjakan salat sunat ish, isyraq. Allahu